Kita melanjutkan kajian fiqhul qulub. Masih membahas tentang pengaruh nama-nama Allah terhadap hati manusia. Kemarin kita telah membahas itu nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur yang Maha berterima kasih. Yang berkonsekuensi untuk menjadikan hati kita menjadi hati yang bersyukur hati yang senantiasa mengakui akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa ya berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke nama Allah Al-Ali yang maha tinggi. Apa pengaruhnya nama Allah Al-Ali terhadap hati kita? Al-Ali artinya yang maha tinggi. Ketika hati mengenal bahwa Robnya maha tinggi, tinggi zatnya, tinggi sifatnya, demikian pula tinggi kedudukannya, tinggi kekuasaannya, menjadikan hati itu tunduk dan patuh kepada kepadanya. Menjadikan badan pun kemudian tunduk dan sujud kepadanya. Karena ia tahu bahwasanya Robnya maha tinggi, ia tinggi dari zatnya, tinggi juga sifatnya, ya di mana ketinggian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan kekuasaan dan kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu bahwasanya Allah lah yang hak dan bahwasanya yang mereka seru selain Allah itu adalah batil dan bahwasanya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Artinya, ya, bahwa yang disembah selain Allah itu rendah, sedangkan Allah Maha Tinggi. Ya. Maka tidak ada sesembahan yang lebih tinggi dari Allah. Adapun yang lainnya rendah dan tak berhak untuk disembah. Allah juga berfirman, "Sabbih isma rabbikal a'la." Ya, sabbih Artinya sucikanlah isma rabbika, nama Rabbmu yang paling tinggi karena tidak ada nama yang paling tinggi dari nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sifat yang paling tinggi dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al." Allah yang mengetahui yang gaib dan yang terang-terangan. Al-Kabir yang maha besar, Al-Muta'al yang maha tinggi. Ikhwata Islam, azakumullah wa Maka Allah Subhanahu wa taala ya, di antara nama Allah adalah Al-Ali, Al-A'la, yang maha tinggi dan yang paling tinggi. yang <clears throat> mempunyai empat ya macam ketinggian. Yang pertama Allah dhat. Dhatnya yang tinggi di atas aras ia bersemayam, di atas seluruh hamba-hambanya. Wa sifat, <clears throat> sifatnya yang tinggi di mana ya sifat-sifat Allah lebih tinggi dari seluruh sifat-sifat ya makhluknya wa ulul qadar yaitu kedudukannya yang tinggi di mana Allah Subhanahu wa taala ya apa satu-satunya zat yang berhak disembah Rob semesta alam pemilik segala sesuatu wa ulul qahr dan kekuasaannya yang paling tinggi tidak ada kekuasaan yang paling tinggi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Fahuwa subhanahu dhul uluwi wal irtifa ala khalqihi di mana Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai ketinggian di atas hambanya. Adapun yang pertama yaitu ketinggian zat karena Allah tinggi zatnya. Ia bersama yang di atas arash Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Dari makhluk-makhluknya Iya Seluruh makhluknya itu berada di, di bawahnya Maka Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya bahwa dia bersemayam di atas arasnya, tinggi di atas arasnya, tanpa Allah butuh kepada arasnya, dan tanpa menyerupai ya, bersemayam manusia atau bersemayamnya makhluk di atas aras Karena Allah tidak serupa dengan apapun juga. Allah berfirman, Ya Ar-Rahmanu ala al-Arsh Ar-Rahman bersemayam di atas aras Maka bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan akan ketinggian Allah di seluruh makhluk-makhluknya maka zatnya tinggi demikian pula sifatnya tinggi Allah berfirman walahul mathalu a'la bagi bagi Allah sifat yang paling tinggi maka adakah sifat yang lebih tinggi daripada sifat Allah Subhanahu wa taala sifat besar misalnya adakah yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala sifat kuat misalnya adakah yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala ya sifat ilmu misalnya adakah yang lebih tinggi ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala ya demikian pula seluruh sifat-sifat dialah Allah yang paling tinggi dari seluruh sifat-sifatnya maka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah mempunyai sifat apa mempunyai ketinggian dalam sifat ikhwatal Islam azakumullah wa iyakum <clears throat> Allah juga mempunyai ketinggian dalam al-qadar kedudukan kalau manusia paling tinggi kedudukannya pemimpin, ya, presiden. Tapi itu semua adalah makhluk. Ya, presiden di dunia butuh kepada ajudan. Sedangkan Allah tidak butuh ajudan. Allah pun tidak butuh kepada malaikat. Ya, tapi Allah menciptakan malaikat karena adanya adanya hikmah dan kasih sayang serta rahmat dan keadilan. Maka tidak adakah kedudukan yang lebih tinggi dari Allah pencipta segala sesuatu? ilah segala sesuatu maka dialah Allah Subhanahu wa taala As-Samad tempat bergantung seluruh hamba semua hamba butuh kepada rahmat dan kasih sayangnya karena dialah Allah yang maha tinggi dalam kedudukannya dan ulul qahr yaitu tinggi kekuasaannya adakah kekuasaan yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala kekuatan kekuasaan makhluk terbatas Sedangkan kekuasaan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah tidak terbatas. Maka ya akhi, bagi Allah subhanahu wa ta'ala seluruh ketinggian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi sifatnya, yang maha tinggi zatnya, yang maha tinggi kedudukannya, yang maha tinggi kekuasaannya. Maka tidak ada yang lebih tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia tak berhak untuk tinggi hati. Ya, terkadang manusia tinggi hati karena merasa dirinya diberikan ya berbagai macam kelebihan. Padahal kelebihan itu milik Allah. Allah yang memberikannya. Makanya manusia tidak tidak berhak untuk mensifati dirinya dengan tinggi hati atau merasa dirinya tinggi dari yang lainnya. Makanya Allah mengatakan wa tilka darul akhirah la naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan itulah kehidupan akhirat kami jadikan untuk orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi ini, maksudnya kesombongan. Iya. Tidak pula berbuat kerusakan di muka bumi. Maka seorang hamba yang merasa dirinya tinggi, lebih tinggi daripada yang lainnya, ini hakikatnya hamba yang sombong. Maka tak layak ya akal Islam bagi hamba mempunyai sifat seperti itu maka bagi Allah lah ketinggian secara mutlak ya akan Islam azakumullah wa iyyakum kemudian di antara nama Allah al-hafiz wal hafiz artinya yang menjaga apa pengaruh nama ini ke, untuk hati kita akhi pengaruh nama ini untuk hati kita dahsyat sekali kenapa demikian karena hati itu tempatnya iman dan hati tidak akan hidup tanpa iman ya ketika hati itu kosong dari iman hati akan mati tapi ketika hati itu dipenuhi dengan cahaya iman dia akan hidup ya sementara Allah yang menjaga iman di hati seorang hamba maka seorang hamba berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga keimanannya dan dia pun selalu berharap kepada Allah agar menjaga keimanan di hatinya tersebut sehingga pengaruh daripada nama ini untuk hati kita luar biasa. Ya, dia ingin agar Allah menjaga kehidupan hatinya, sehingga dengan hatinya yang hidup itulah, ya dia bisa menaati Robnya, dia meng, bisa dia bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Hatinya yang hidup itulah yang menyebabkan dia yang diberikan oleh Allah kebahagiaan di dunia dan akhirat di ya akal Islam. Al-Hafidh Allah Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 21 Wa Rabbuka ala kulli syai'in hafiyul Dan Rabbmu penjaga segala sesuatu Allah juga berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9 Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikar dan kami juga yang tel, yang akan menjaga adzikar itu Allah yang menjaga Al-Qur'an Bayangkan kalau Allah tidak jaga Al-Quran Mungkin akan seperti halnya Injil dan Taurat yang dirubah-rubah oleh pendeta-pendeta mereka Tapi Allah yang menjaga Al-Quran Sehingga Al-Quran tak mampu dirubah oleh siapapun di dunia ini Setiap ada orang yang berusaha merubahnya Maka segera para ulama pun ya, menentang dan mengingkarinya Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala al-Hafidh alladhi hafidha ma khalaqah wa ahata ilmuhu bima awjadah wa hafidha awliya'ahu min al-wuqu'i min al-dhunubi wal mahalik. ولطف بهم في الحركات والسكنات وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها Allah yang men, men, ya Allah sebagai penjaga artinya Allah yang menjaga ciptaan-ciptaannya di mana ilmunya meliputi segala sesuatu dari ciptaannya Allah yang menjaga para walinya untuk tidak jatuh kepada perbuatan maksiat ya maka Allah pun yang menjaga dengan kelembutannya dengan ilmunya dengan rahmat dan kasih sayangnya ya sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga juga ya semua amalan-amalan hamba tersebut untuk tidak gugur maka Allah pun kelak pada hari kiamat memberikan balasan terhadap perbuatan-perbuatan si hamba Ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Wa huwa subhanahu al hafidh alladhi yahfadhu ibadahu al mahaliki wal ma'atib. Dialah Allah yang Maha Penjaga. Yang menjaga hamba, menjaga manusia, menjaga hamba-hambanya, makhluk-makhluknya dari kehancuran dan kebinasaan. Wa yaqihim masari asu melindungi mereka dari perkara-perkara yang keburuk yang buruk وَيَحْفَظُ عَلَى الْخَلْقِ أَعْمَالَهُمْ a'malahum. Allah juga menjaga amalan-amalan mereka. Allah pun mencatatnya baik-baik dalam kitab yang nyata. Ya. Semua itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan si hamba. Akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Wa huwa subhanahu al-hafiz li kulli syai, al-hafiz li samawati sab'i wa ma fihin wal ardina sab' wa ma fihin alladhi yahfadhu samaan taqa'a 'ala al-ardi wa yumsikaha wa yumsikuha biqudratihi wa yumsiku samawati wal ardi an tazula wa yahfadhu dhalika kullahu bila masyaqqatin wala kulfah Allah menjaga segala sesuatu Allah menjaga langit ya yeah. Allah juga menjaga bumi yang tujuh lapis Allah pun menjaga supaya langit tidak jatuh ke bumi Allah juga yang menjaga ikhwata Islam azakumullah langit dan bumi supaya tidak binasa. Allah menjaga itu tanpa rasa lelah. Ya. Tanpa rasa berat. Allah berfirman, "Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard." Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah tidak berat untuk menjaga keduanya. Wa huwal 'aliyyul 'azim dan Allah maha tinggi lagi maha besar maka mudah bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi mudah bagi Allah untuk menjaga kursi yang maha besar mudah bagi Allah yang untuk menjaga ya arasnya yang sangat besar mudah bagi Allah menjaga segala sesuatu di, bu, di bumi ini ya Islam dan yang ada di langit sana kalau kita punya rumah yang gedung dan besar terkadang untuk menjaganya beratnya harus punya pembantu untuk apa namanya membersihkannya, menjaganya dari tikus dan yang lainnya. Wah, susah. Ya, terkadang capek kita untuk menjaga rumah yang mungkin ya rumah kita tidak sampai seribu meter. Bagaimana kalau rumah kita satu hektar besarnya? Lebih capek lagi. Dan kekuasaan Allah langit dan bumi sangat besar sekali. Ternyata Allah untuk menjaganya mudah sekali. Iya, karena Allah apabila menginginkan sesuatu cukup mengatakan kun jadilah, maka ia pun jadi. Karena dia maha kuasa atas segala sesuatu ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun yang menjaga seluruh makhluk-makhluknya dengan kekuatan dan kekuasaannya. Allah subhanahu wa ta'ala pun juga menjaga manusia dari segala macam keburukan, penyakit, ya Allah juga juga mampu untuk menjaga manusia dari siksanya dan adabnya. Maka yang menjaga Allah, yang menjaga kita dari siksanya ya Allah. Maka setiap manusia hendaklah berlindung kepada Allah karena penjagaan Allah itu segala sebaik-baiknya penjaga. Kalau hansip yang menjaga masih kejebolan rampok. Iya. Demikian pula manusia yang menjaga, manusia lemah, dia bisa tidur dan yang lainnya. Sedangkan Allah tidak tidur. Allah subhanahu wa ta'ala penjagaannya luar biasa kuat sekali maka cukuplah Allah sebagai penjaga kita ya akhul Islam azakumullah wa yakum maka ya ketika kita ya mengetahui dan meyakini bahwa Allah penjaga segala sesuatu maka hati kita dan ini subhanallah ya akhul Islam sebagaimana sudah saya sebutkan tadi pengaruh terhadap hati dahsyat sekali maka kita ya berusaha bagaimana menjaga hati kita dan memohon kepada Allah penjagaan. Bagaimana caranya Allah menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita, menjaga ya amalan soleh kita. pada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah tips yang luar biasa, yaitu agar Allah menjaga kita. Hadis itu direkam Imam Ahmad dan Tirmidzi <clears throat> bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Kata Rasulullah, Ya ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Niscaya Allah akan jaga kamu. Ihfadillah tajitu tujah. Jagalah Allah, kamu akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Masya Allah, ya akhi. Siapa di antara kita yang ingin dijaga oleh Allah, jagalah Allah. Apa maksudnya menjaga Allah? Kata Al-Hafidh ibnu Rajab al eh, eh, eh, Ibn, Ibn Rajab Al-Hambali <clears throat> dalam kitab beliau Jami' Ulum wal Hikam beliau mengatakan arti menjaga Allah yaitu menjaga agamanya menjaga syariatnya menjaga batasan-batasannya menjaga keharaman-keharamannya kita berusaha untuk menjaga sholat kita jangan sampai kita lalaikan kita berusaha untuk menjaga ya sholat-sholat sunnah juga kalau bisa kita juga berusaha untuk menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita ya berupa berbakti kepada orang tua ya bersilaturahim demikian pula berbuat baik kepada tetangga maka kita berusaha untuk menjaga semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita juga jaga larangan-larangan Allah jangan sampai kita jatuh kepadanya kita jaga jangan sampai kita jatuh kepada maksiat-maksiat demikian pula kita berusaha untuk menjaga agama Allah ya di mana setiap kali ada orang yang berusaha untuk ya e, merusak agama Allah kita bela agama Allah Subhanahu wa taala apalagi di zaman ini <clears throat> ya banyak sekali orang-orang yang ingin mencemooh agama ini yang ingin merusak agama ini dari kaum liberal dan orang-orang yang mempunyai pemikiran sesat. Mereka ingin supaya agama Allah ini hancur. Maka kita jaga agama Allah ini agar Allah menjaga kita, akhi. Iya. Kita bela agama Allah ini dengan membantah syubhat-syubhat. Iya. Kita berikan kepada manusia pemahaman yang benar dalam rangka menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang menjaga agama Allah, Allah pasti jaga dia dijaga hartanya dijaga badannya dijaga juga ketika sakaratul maut dia dari godaan syaitan dijaga keimanan dan keistiqomahannya sampai akhir hayatnya maka siapa di antara kita yang ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agamanya maka jagalah agama Allah Subhanahu wa taala ya akhir Islam azakumullahu ayyakum <coughs> sebaliknya akhi ketika kita tidak mau menjaga ya diri kita. Kita tidak menjaga mata kita dari melihat apa yang Allah haramkan. Kita tidak menjaga telinga kita, tidak menjaga lidah, lisan kita dari gibah dan yang lainnya. Kita tidak menjaga kemaluan kita dari berzina. Bagaimana Allah akan jaga kita? Ya. Bahkan mungkin Allah akan campakkan kita kepada kehinaan. Bahkan mungkin Allah akan adab kita dengan adabnya yang pedih. Akibat dosa-dosa kita ya ketika kita tidak mau membela agama Allah ketika ada orang yang ingin menghinakan agama ini ya yang ingin merusak agama ini bagaimana Allah akan membela agama ini barangkali kita akan hina dina maka ya akhi a'azakallah wa iyyak ya hati yang ingin supaya keimanannya itu tetap bertenggar di hatinya jagalah hati itu berusaha untuk ya menjaga jangan sampai ia mempunyai niat-niat yang buruk. Karena perbuatan itu biasanya berasal dari hati. Hati itu berasal dari ya, niat itu, ya. Perbuatan itu berasal dari niat. Niat itu berasal dari pikiran. Pikiran itu ya berasal dari mata. Maka ketika kita ingin menjaga hati kita, pikiran kita, kita harus menjaga mata kita, pendengaran kita. Karena di saat itu kita bisa menjaga hati kita dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Ketika pikiran itu bisa kita jaga, berarti kita bisa menjaga niat-niat kita sehingga niat kita selalu baik. Ketika kita mempunyai niat-niat yang baik, insya Allah perbuatan kita pun akan terjaga sehingga kita pun selalu berniat untuk berbuat baik dan perbuatan baik pun selalu baik karena apa? Karena dari niat yang berasal dari niat-niat yang baik. Kenapa ini penting sekali akhi? Karena Allah yang menjaga kita. Maka kita pun berusaha untuk menjaga hati kita, menjaga diri kita agar Allah jaga kita. <clears throat> Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Maka ya, kita senantiasa juga berdoa kepada Allah agar Allah menjaga keimanan kita, menjaga keistiqomahan kita, menjaga harta kita, menjaga rezeki kita, dan agar Allah tidak apa namanya menggantikan kenikmatan dengan adabnya. Berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan, akhir Tapi ia tidak menjaga nikmat Allah. Ya, dengan cara mensyukuri nikmatnya. Iya, negeri kita negeri yang sangat luar biasa. Iya. Semua ada mungkin di negeri ini. Kesuburan, tanaman-tanaman, hasil bumi, minyak bumi dan yang lainnya. Tapi bila kita ya penduduk di, di Indonesia ini tidak menjaga kenikmatan Allah ini dengan cara mensyukuri nikmatnya, barangkali Allah cabut nikmat tersebut. Dan bagi Allah itu mudah. Ya. Maka jagalah nikmat Allah agar Allah menjaga nikmat ini dan menjaga kita semuanya. Ikhwata Islam, anzakumullah wa iyyakum. Inilah ya pengaruh daripada nama Allah Al-Hafidh, Al-Hafidh untuk hati kita. Untuk senantiasa agar hati kita pun terjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wabillahi taufik. Nah. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh antum Ustaz di kesempatan pagi hari ini yaitu menan, nama Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan pengaruh pada hati kita. Nama Allah Al-Ali dan juga al hafidh merupakan nama Allah yang agung dan mulia yang tentunya bisa mempengaruhi hati kita bagi mereka yang memahaminya dan juga mengamalkannya. Kota Islam azan ya Allah wa iyakum untuk kesempatan berikutnya kami akan ajak Anda untuk bersoal jawab dengan beliau dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau dan bagi Anda kami informasikan kembali bagi Anda yang ingin bertanya Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dan bagi Anda yang ingin bertanya pesan singkat Anda bisa kirimkan Pertanyaannya melalui pesan singkat di 0819896543. Satu pertanyaan kami angkat dari pendengar kita melalui pesan singkat di Kalimantan Tengah dengan Pak Priyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya pernah membaca sebuah hadis yang dimana diriwayatkan oleh al dari Bukhari tentang arsy Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas air sebelum Allah menciptakan ciptaannya dan apakah ini juga termasuk di dalamnya dalam sebelum diciptakannya Nur Muhammad SAW Mohon memberikan penjelasan terhadap hadis ini Ustaz silakan Ustaz ketahuilah Bapak ya bahwa hadis atau riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang penciptaan Nur Muhammad sebelum menciptakan langit dan bumi itu semuanya palsu dan tidak ada asalnya dan telah dijelaskan oleh para ulama hadis seperti Al-Imam Al-Ajluni dan yang lainnya ya, bahwa itu adalah riwayat-riwayat yang dipalsukan. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan langit dan bumi dan menciptakan ya segala sesuatu karena adanya hikmah. Dan menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena Allah berfirman ya Rasulullah sabda awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berfirman, "Uktub, tulislah." Lalu pena itu berkata, "Pamada aktub ya Rabb?" Apa yang aku harus tulis ya Allah? Maka Allah berfirman, "Uktub maqadira kulli syai." Tulislah takdir segala sesuatu. Ya. Maka Allah beliau kemudian pena pun menulis semua yang Allah akan takdirkan sampai hari kiamat. Subhanallah. Demikian pula Allah menciptakan arash. Terjadi ikhtilaf para ulama mana yang lebih dahulu Allah ciptakan, pena atau arash. Sebagian ulama mengatakan pena dulu berdasarkan hadis tadi. Sebagian mengatakan arash dulu berdasarkan hadis Inna Allah maqadir maqadir khalaiq qabla an yakhluqa samawati samawati wal ardi bi 50 alfanas wal alfasana wa kana 'arshuhu 'alal ma' Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan takdir segala makhluk ini sebelum menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun lamanya dan adalah ya arash Allah di atas air kata Rasulullah dan kata mereka kata-kata dan adalah aras Allah itu di atas air berarti itu sudah ada sebelum penulisan takdir akan tetapi saya lebih condong kepada pendapat pertama karena Rasulullah mengatakan awwalu ma khalaqallahu al yang pertama kali Allah ciptakan pena di sini nas sorry ya jelas ya bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena maka Allah sudah menuliskan segala sesuatu ya telah apa namanya menciptakan aras, lalu Allah menciptakan langit dan bumi ya lalu Allah subhanahu wa taala menciptakan penduduk-penduduk bumi itu semua dengan hikmah dan keadilan serta adanya tujuan yang sangat agung dari penciptaan itu Allah a'lam Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Demikian jawaban untuk Pak Priyadi di Kalimantan Tengah Semoga dipahami dengan baik Dan semoga bisa diamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Nah kata Islam azan ya Allah wa yakum Masih kami angkat pertanyaan berikutnya Melalui pihak, melalui PSMS dari pendengar kita di Bekasi Ustadz mohon dijelaskan bagaimanakah pengertian menjaga menjaga agama Allah dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Ustadz. Nah, sebetulnya sudah dijelaskan tadi ya bahwa menjaga agama Allah itu artinya dengan menjaga syariatnya, menjaga perintah-perintahnya, menjaga larangan-larangannya. Kita jaga sholat kita, kita jaga puasa kita, kita jaga zakatnya, kita jaga hajinya ketika kita mampu. Kita juga menjaga ya adab-adab yang Allah ya, perintahkan dalam pakaian, ya kah bagaimana pakaian yang diperintahkan oleh syariat Kita jaga ya. Kita jaga juga jangan sampai kita jatuh kepada perbuatan maksiat Kita juga agak jaga agama ini dari orang-orang yang ingin merusak agama Allah subhanahu wa ta'ala ini Ya dengan cara membela nya Maka ya ini yang dimaksud dengan uh, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang kita ingin dijaga oleh Allah, jagalah agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. nah, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya dan demikianlah jawabannya untuk umur Raka di Bekasi. Semoga dapat dipahami dengan baik dan benar dan semoga Allah mudahkan bagi untuk melaksanakannya. Kota Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk berikutnya masih kami angkat satu pertanyaan sebelum kami beralih ke pertanyaan melalui via telepon dari seorang pendengar kita saat di Surabaya. Beliau bertanya, "Ustaz, ada seseorang pendai di salah satu TV dakwah menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di atas ars sibuk mengurusi seluruh makhluknya. Apakah memang benar demikian Ustaz? Disebutkan di dalam surat Ar-Rahman. Iya, Allah berfirman, "Kullu yawmin huwa fi sya'an." Setiap harinya Allah berada di dalam kesibukan, di dalam urusan. Kata para ulama tafsir, maksudnya yang mengijabah doa fulan, menghinakan ya si fulan, memuliakan suatu bangsa. Ya. Maka setiap harinya Allah Subhanahu wa taala dalam urusan. Itu yang ditujukan dalam surat Ar-Rahman ya. Makanya ucapan ustaz tersebut betul ya dibenarkan oleh surat Ar-Rahman tersebut wallahu a'lam. Hmm. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dan untuk berikutnya kami angkat melalui via telepon yang pertama. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Hmm, Pak Samsul Depok. Pak Samsul Depok. Silakan Pak Samsul. Dan maaf, mau apa saya mohon nasihat saja. Mm -hmm. Barangkali di benak saya ini ada sebuah Ustaz. Gitu. Mm -hmm. Mm-hmm. Jadi saya tuh udah lama jadi pendengar roja, cuman akhir-akhir ini saya baca kitab apa mendengar apa kitab baca kitab terus dengar kajian ya kan kok mm-hmm. terus apa mengganjal di benak saya tuh kan. Apa itu? Jadi intinya gini ya kan, Pak. Jenggot panjang, hmm. celana cingkrang, ya. bisa membedakan hadis rohi, hadis rohib, bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah, Cuman sayangnya nggak bisa membedakan mana ulil amri, mana togut. Itu yang jadi ganjalan Pak Ustaz sekalian. Hmm. Ya. Nah, sebetulnya yang jadi pertanyaan gitu Kalau antara sunnah dan bid'ah ustadz ustad mana yang biarkan, saya itu langsung apa, langsung bisa cerna ustadz ya kan. Hmm. Allah ngasih kemudian buat saya mana yang apa yang harus saya pegang gitu saja. Tapi ketika yeah. mendengar kajian mana ulil amri mana togut ya kan. Yeah. Jadi intinya yang sejak kapan terjadi perbedaan ya kan? Kan kita itu harus mengikuti tiga kolo, kolo lolo, kolo bersul, kolo sahabat ya kan? Nah, hmm. Di antara setiap abad itu yeah. ada enggak tadi ya kan? Perbedaan di antara sahabat para ulama-ulama kibar yang apa? yang menganggap bahwa yang pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir misalnya kan. Nah, mm -hmm. Kalau kita lihat ya. fenomena yang tadi. Ah. Iya, Pak, cukup Pak ya. Sudah cukup paham dengan baik, baik Bapak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dan kepada Ustaz silakan Ustaz. Iya. <clears throat> Sebetulnya ya alhamdulillah para ustadz yang ada di radio ini sudah paham siapa ya apa makna togut ya dan mereka juga selalu menjelaskan kepada pemirsa tentang hakikat ya togut. Demikian pula ulil amri namun tentunya ya kita belum harus pertama melihat maslahat dan mafsadat. Yang kedua juga kita tidak boleh sembarangan di dalam masalah cap kafir mengkafirkan. Karena ya, kalau kita melihat kitab-kitab para ulama dari zaman dahulu maupun zaman sekarang, semua apa namanya keyakinan ahlu sunnah itu sama. Ya bahwa siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah tidak mutlak dikafirkan. Iya. Karena pertama bahwa orang yang tidak berhukum dan hukum Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa keadaan. Makanya Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah, ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Kata Ibnu Abbas apa? Dalam riwayat, ya, Taus demikian pula dalam riwayat Ali bin Abi Talha kata Ibnu Abbas ya laisal kufru huna kama yafhamun bukanlah kufur yang dimaksud dalam ayat ini seperti yang difahami oleh orang-orang Khawarij kata Ibnu Abbas wa innamal kufru alladhi la yanqulu 'anil millah tapi ia adalah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari milatul Islam ya kufrun duna kufrin ia adalah kufur di bawah kekufuran ini perkataan Ibnu Abbas Para ulama memberikan perincian-perincian mengenai orang yang berhukum dan hukum selain Allah. Ya, apabila dia berhukum dan hukum selain Allah dengan keyakinan bahwa hukum selain Allah ini lebih sempurna dari hukum Allah, nah, dia ia murtad dari agama Islam. Apabila dia mempunyai keyakinan bahwa hukum selain Allah ini setara dengan hukum Allah, maka ini pun juga batal keislamannya apabila dia punya keyakinan bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu mubah, boleh-boleh saja Allah menghalalkan, berarti ini menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, maka ini pun juga ya bisa bahkan bisa sampai membatalkan keislamannya. Apabila ia berhukum dan hukum selain Allah itu karena mengikuti hawa nafsu. Misalnya karena yang ngikutin hawa nafsu, tapi dia punya keyakinan bahwa ini tidak boleh dan bahwasanya hukum Allah itu yang terbaik maka ini tidak dikafirkan Al-Qurtubi dalam kitab ya uh, Al-Mu'lim fi syarh Sahih Muslim mengatakan dengan ijma para ulama yang seperti ini tidak dikafirkan apabila dia berhukum dan hukum selain Allah karena ketakutan ya waduh gimana nih kalau kita berhukum dengan hukum Allah kita akan di ya apa namanya diserang oleh Amerika atau yang lain atau yang lain atau yang lain maka yang sepertimu tidak dikafirkan sebagaimana halnya Najasyi Najasyi ya seorang raja dia selama menjadi raja tidak berhukum hukum Allah tapi ketika dia meninggal dunia bukankah Rasulullah mensolatkannya Naam ya akhal Islam Rasulullah SAW mensolatkannya maka dari itu Bapak ya masalah ya e, masalah kafir mengkafirkan kami alhamdulillah ustadz-ustadz di roja semuanya sepakat untuk bersikap lebih berhati-hati karena masalah kafir mengkafirkan itu masalah berat bukan masalah kecil ya kata Imam Al-Qurtubi babu takfir babun khatir aqdama alaihi al-kathir fasaqatu wa wasalima minhu fuhul fasalimu Masalah kafir mengkafirkan ini masalah yang berat kata beliau. Banyak orang yang berani mengkafirkan, maka mereka jatuh kepada kesalahan. Dan banyak ulama yang berhati-hati kata Al-Qurtubi dan mereka pun selamat. Wala na'dilu bisalamati syai'an dan kita tidak bisa ya membandingkan keselamatan dengan apapun juga. Karena yang kami khawatir dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Man qala li akhihi ya kafir. Siapa yang berkata kepada saudaranya yang kafir, faqad ba'a bi ahaduhuma. Maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Apabila yang dituduh itu benar memang kafir, masuklah tuduhan tersebut. Apabila ternyata yang tidak yang dituduh itu tidak demikian, raja'a ilaika Rasul akan kembali kepada yang menuduh. Ya, makanya Al-Wazir bin Abi Hubayrah berkata, ketika kita salah, ya, dalam memaafkan orang kita tidak memaaf tidak belum tidak mengkafirkan itu lebih baik daripada ketika kita salah ketika kita memberikan apa memberikan vonis kafir iya kalau kita khawatir dan hati-hati dulu untuk tidak mengkafirkan maka ini kemudian salah di sisi Allah Allah maafkan tapi kalau kita salah ketika kita mengkafirkan maka vonis kafir ini kembali kepada diri kita Kemudian ya, yang kita berusaha lakukan adalah kita sibukkan mendakwahi. Bukan mensibuk sibuk mencap, memfonis, tidak. Kita berusaha untuk dakwahi mereka, <clears throat> menegakkan hujah, menyampaikan kepada mereka hidayah. Makanya ya, berapa banyak di zaman Nabi pun orang-orang yang jatuh kepada kufur bukan kufur kecil lagi, kufur besar. Tapi Rasulullah tidak segera kafirkan. Tapi Rasulullah SAW dakwahi dia. Rasulullah SAW sibuk untuk ya meluruskan. Makanya dia pernah disebutkan bahwa ada seorang jariah <clears throat> memuji Rasulullah SAW dengan pujian dengan mengatakan mafina nabiyun ya'lamu ma wadin kami punya nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok kira-kira ucapan ini syirik tidak syirik Iya. Kenapa? Karena ia mensifati Rasulullah tahu yang gaib, sedangkan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Rasulullah SAW mengkafirkan dia? Tidak, Rasulullah memberikan dulu ya nasihat dan yang lainnya. Mengapa kita tidak berusaha untuk ya, menebar kasih sayang kita, untuk men sibuk mendakwahi mereka? Iya. berapa banyak ikhwatal Islam azakumullah yang setelah mereka mengetahui tentang kebenaran, mereka pun kemudian alhamdulillah ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak ya yang jelas ya memang di luar sana ada orang yang menganggap katanya, wah kami itu tidak faham ulil amri, tidak faham togut ya. Itu tidak memberikan mudarat kepada kami insya Allah. Kami pun juga ya akan berusaha terus mendakwahkan dan terus mendakwahkan al-haq ini dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling hikmah, dengan cara yang paling lembut. Karena itu yang dia perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ya orang-orang yang menginginkan supaya kita ini menghukumi dengan terang-terangan, oh ini pemerintah kita togut, apa tujuannya coba? Pasti tujuannya adalah untuk memprovokasi masyarakat agar memberontak. Ini tidak baik ya, Ya, karena dikhawatirkan malah timbul kemelut yang mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Ya justru kalau kita apa bukan mendakwahi apa para pemimpin kita, para petinggi negara ini, atau juga mereka-mereka yang ada di sana terkadang ada juga yang tujuannya ingin memperbaiki dari dalam. Ada juga yang mereka itu ya tujuannya bukan ingin mengikuti apa namanya berhukum dan hukum selain Allah dan yang lainnya. Kita tidak bisa untuk memutlakan hukum secara keseluruhan Bapak ya walaupun memang di sana juga ada non muslimnya dan yang lainnya maka yang disinilah kita harus melihat dengan jeli bukan dengan sebatas perasaan semangat ya yang menggubu-gubu, tidak tapi segala sesuatunya dengan ilmu ya agar menebar yang lebih maslahat kepada ya kaum muslimin atau terutama di, di, di, di negeri kita ini wallahu alam nah Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz Dan demikianlah untuk Pak Samsul di Depok Semoga Allah memberikan uh, kemudahan untuk memahaminya Dan dapat dipahami dengan baik dan benar Dan semoga Allah istiqomahkan kita semua atas Islam dan Sunnah Dengan pemahaman yang baik dan benar Allahumma amin Nah Ustaz Islam Azani Allah wa iyakum Masih kembali kami angkat pertanyaan malam via telepon yang berikutnya Silakan. Iya Ya silakan. Naam. Oke. Okay. ayah ya. Tip. Tidak ada mungkin terputus. Baik, kita akan kembali pertanyaan melalui via SMS Ustaz. Satu pertanyaan dari pendengar kita. Ustaz, bagaimanakah dengan adanya seorang tokoh liberal yang mengatakan bahwasannya kalaulah memang eh, perbuatan atau tindakan yang sedang marak saat ini tentang LGBT, ya Allah menghancurkan kaum ini mengapa Allah tidak bisa melakukannya ya tapi nyatanya Allah tidak bisa melakukannya dan ini menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut tidak menjadi masalah Ustaz itulah yang yang mereka sebarkan dan bagaimana sikap kita terhadap ucapan mereka Ustaz mohon Ustaz berikan penjelasan Ustaz subhanallah <clears throat> ini perkataan yang menunjukkan kepada ya kekerdilan dalam ilmu ya menunjukkan kepada suudon terhadap Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keraguan dia kepada pencipta langit dan bumi. Dia meragukan akan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala ya tidak apa namanya segera mengadab suatu kaum karena Allah terkadang karena ingin memberikan kesempatan supaya mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari itulah kita lihat misalnya <clears throat> orang-orang munafikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah orang-orang munafik itu langsung diadab oleh Allah? Atau ya, Anda berkata barangkali Allah tidak mampu mengadab mereka? La ilaha illallah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya mempunyai makar. Dan makar Allah ya dan dia yang maha tahu yang paling bagaimana makar yang paling tepat bagi hambanya makar Allah subhanahu wa ta'ala terkadang dengan cara diulur Allah bisa Allah misalnya mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun dan kami akan ulur mereka kami akan istidraj mereka dari arah yang mereka tidak tahu wa umli lahum dan kami akan berikan padanya waktu silakan ya inna kaidi matin sesungguhnya makarku sangat kokoh dan kuat sekali lihat Allah tegas mengatakan ya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafirin yang ingin bermakar untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafik juga yang bermakar ya kepada Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ya apa yang terjadi? Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj dia dari arah yang ia tidak tahu. Makanya terkadang di antara makar Allah kepada hambanya yang berbuat maksiat apa? Dengan cara dibiarkan ia terus-menerus bergelimang dalam kemaksiatannya. Ya Rasulullah sabda dalam riwayat Tabrani, "Idza arada Allah bi 'abdin syarran," apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bi dzambih. Allah biarkan ia dengan dosanya. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah sampai adab itu semuanya diberikan pada hari kiamat, sedangkan adab akhirat lebih keras daripada adab dunia. Ikhwata Islam, azakallah wa iyyak wa iyyakum. Maka dari itu ya jangan kita mengira bahwasannya apa namanya Allah tidak mengadab mereka itu karena Allah tidak mampu, sangat mampu. Tapi ya Allah sengaja mengulur dan mengulur bisa jadi karena Allah ingin supaya adab mereka di akhirat lebih keras lagi. Atau yang kedua karena Allah ingin memberikan kepada mereka waktu agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa ayyakum. Nah, inilah yang harusnya kita fahami ya dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah baca misalnya surat Al-Kahfi ayat 58. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab. Bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Dan Rabbmu Maha pengampun dan mempunyai rahmat yang luas Kalaulah Allah mengadab Ya mereka disebabkan dosa-dosa mereka Allah pasti percepat adabnya Akan tetapi bagi mereka janji Yang mereka tidak akan mendapatkan selain Allah subhanahu wa ta'ala Ya mau ila tempat selainnya Artinya segala sesuatu telah ditentukan waktunya Kapan Allah akan adab mereka Kapan Allah akan berikan siksa kepada mereka hamba tak berhak untuk mengatur Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hamba tak berhak untuk apa namanya mengatakan ya Allah segerakan azab. Ya, karena mereka ini orang-orang yang ini, tapi Allah yang Maha tahu apakah mereka berhak untuk diserak segerakan azab atau tidak. Ya, hanya Allah yang Maha tahu. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ya kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah Pantas saja kalau orang liberal itu berkata begitu karena mereka asalnya sudah ragu kepada Allah. Ya, mereka asalnya memang kurang bahkan tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya mereka mengucapkan kata-kata seperti itu ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Allahu a'lam. Nah, nah Ustaz, jazakallah khairan. Demikianlah jawaban untuk para pendengar kita yang bertanya melalui pesan singkat. Semoga Allah Swt menjaga kita dari makar-makar mereka dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah di atas Islam dan sunnah. Namun kata Islam azan ya Allah wa yakum kembali kami pertanyakan kami tanyakan kembali Ustaz dari pesan singkat yang masuk masih berhubungan tentang uh, istilah LGBT Ustaz bagaimanakah hukumnya tentang orang-orang yang memelesetkan uh, istilah LGBT dengan istilah yang lain Ustaz bukankah LGBT ini memiliki makna yang kurang baik dan juga mengandung di dalam perbuatan perbuatannya sangat buruk. Lalu kemudian sebagian kaum muslimin membuat pelesetan terhadap istilah-istilah tersebut. Apakah hukumnya saat dalam masalah ini? Iya, sebetulnya itu tidak bagus. Iya. sebab dikhawatirkan akhirnya nama yang buruk ini menjadi sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara lumrah. Padahal segala sesuatu nama yang itu adalah ber, apa namanya mempunyai konotasi yang buruk dan bisa merusak itu harus dijauhi ya dan harus tetap dikesankan itu buruk iya maka contoh misalnya LGBT <clears throat> ada sebagian orang memberikan terjemah begini lelaki gak berani tadut misalnya lelaki ganteng ya apa gitu yang jelas ini tidak baik ya Kenapa? Karena ya dikhawatirkan akan menyamarkan kepada masyarakat. Sehingga akhirnya nama LGBT malah semakin mencuat. Tak layak. Justru kita berusaha untuk menjadikan ke masyarakat ini nama ini sesuatu yang menyeramkan. Sehingga mereka pun menjauhinya dan menjauhi orang-orangnya. Jangan kemudian kita jadikan nama tersebut nama yang berkonotasi jelek tersebut akhirnya malah melaris laris di, di kalangan masyarakat. Ini sangat tidak layak ya, tidak baik karena tujuan kita adalah untuk bagaimana masyarakat lari dari keburukan. Allah a'lam. Nah. Namun jazakallah khairan atas jawabnya Ustaz dan semoga Allah menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak baik yang tentunya akan berakibat nanti di yaumul hisab. Khotbah Islam azan ya Allah wa yaqum. Kembali kami angkat tanya melalui via telepon yang berikutnya. Ya, silakan. Ya. Silakan. 6 mungkin terputus kembali. Kami akan tunggu bagi Anda semua, bagi Anda yang bertanya melalui telepon, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya melalui via telepon secara langsung. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 0819896543. Kami akan angkat kembali pertanyaan melalui via telepon, ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dari Khalid dari Riau, Pak. Pak Khalid dari Riau. Silakan Pak Khalid pertanyaannya. Nah, ini Pak pertanyaan saya ini tentang masalah yang membatalkan wudhu, Pak. -hmm. Yang membatalkan wudhu. Iya, silakan Pak. Itu masalah itu surat surat Al-Maidah ayat 6 yaitu rupasa dengan lamastum. Perbedaannya apa, Pak? Al-Maidah ayat 6 ya. Nah itu aja Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Allah Ta'ala mengatakan Aula masdumun nisa <clears throat> Para ulama berbeda pendapat di dalam memaknai kata La mastumun nisa Ibnu Abbas mengatakan La mastum ai jama'a Artinya menjimai Mastubuhi istri Di sini Allah ia memberikan kinayah yang lembut terhadap makna bersetubuh. Sementara sebagian ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan bahwa lamastum artinya menyentuh. Berdasarkan kiraat yang lain juga aulamastumun nisa atau kamu menyentuh wanita. Sehingga terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah <clears throat> menyentuh wanita ya wanita itu membatalkan wudhu atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan batal berdasarkan kiroat tadi. Sementara jumhur ulama mengatakan tidak batal. Ia berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis itu sahih dengan jalan-jalannya. Bahwa Nabi SAW pernah mencium Aisyah lalu kemudian sholat tanpa tanpa berwudu lagi. Ya kalaulah ma, apa namanya e, memegang wanita itu membatalkan wudu, tentu Nabi harusnya berwudu dong. Tapi Nabi mencium Aisyah. Ya, bukan hanya memegang, mencium. Kemudian Nabi SAW berwudu, eh, sholat tanpa berwudu lagi. Sehingga atas dasar perbuatan Nabi ini, berarti makna aulamas nisa ini harus dibawa kepada tafsir Ibnu Abbas. Bahwa yang dimaksud dengan lamastum di sini artinya jamaah, artinya mensetubuhi. Dan kalau kita lihat ayat siak ayat tersebut memang demikian. Ya Allah berfirman wa in Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat apa itu? Dalam surat Al-Maidah ya. Allah mengatakan idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ya, wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaithi aw lamastumun nisa' Ya, fatayammamu. Setelah Allah menyebutkan wudu, Allah berfirman, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Kalau kalian junub, mandilah. Di sini Allah menyebutkan pertama wudhu dulu. Setelah itu Allah menyebutkan bahwa di sana ada yang disebut dengan bersuci mandi. Untuk apa? Buat hadas besar. Apa itu? Junub. Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Wa in kuntum marda aw safar." Dan kalau kalian sakit atau safar. Nah, sekarang Allah akan menyebutkan tentang tayamum. Kalau tadi wudu dan mandi, sekarang tayamum. Iya. Wa in kuntum marda aw safarin falam tajidu ma'an fatayammamu. Iya. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti kalau jika kalian uh, sakit atau safar ya Allah menyebutkan tentang adanya udur kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang hadas atau kalian datang dari goit buang air ini adalah hadas kecil aulamas tumun nisa atau kalian memegang wanita maksudnya bersetubuh artinya ini hadas besar seakan-akan Allah ingin menyebutkan semua macam hadas dalam ayat ini sehingga kata-kata lamas tumunisa yang paling benar dalam ayat ini artinya mensetubuhi wanita kenapa? karena Allah menyebutkan sebelumnya wa in kuntum junuban kemudian Allah menyebutkan ingin menyebutkan dua macam hadas yang pertama buang air yang kedua hadas besar yaitu bersetubuh dengan istri makanya Ibn Abbas ya menafsirkan aulamas tumun nisa di situ dengan bersetubuh dan itulah pendapat yang paling benar. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mencium Aisyah, ya. Kemudian beliau pun berwudu, eh, sholat tanpa berwudu lagi, ya. Sehingga itu menunjukkan tidak membatalkan wudu. Allah a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fik Ustaz. Dan demikianlah jawaban untuk Pak Khalid di Riau. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar dan semoga Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Nah, ikhtal Islam azan ya Allah wa Masih kembali kami angkat berikutnya dengan pertanyaan melalui via telepon. Ya, silakan. Ya. Tep. masih tidak ter, terputus Ustaz. Kembali kami angkat pertanyaan melalui via SMS yang maksud Ustaz mohon Ustaz berikan penjelasan dari pertanyaan kita dari Abu Yusuf di Kalimantan Tengah beliau berkata bahwasanya ada dai-dai yang mengatakan kalaulah memang tipi-tipi sunnah itu meng, uh, maaf tipi-tipi sunnah itu banyak yang mengajarkan kepada suami untuk dayusat karena membiarkan para istri mereka menyaksikan para ustaz. Bagaimana keadaan hal ini saat manusia memberikan penjelasan Ustaz. Ya subhanallah. <clears throat> Lalu bagaimana dengan para ulama di Saudi yang mereka juga masuk televisi? Syekh bin Bas bahkan beliau menganjurkan untuk dakwah di televisi Syekh Uthaymin ya demikian pula Syekh Fauzan para ulama besar apakah para ulama itu berarti mengajarkan dayus juga ya la haula la quwata illa billah inilah fenomena kedangkalan dalam pemahaman ya akhi betapa padahal ya kalau kita lihat televisi maslahatnya besar sekali sekarang kita lihat televisi-televisi <clears throat> ya yang ada sekarang itu banyak sekali isinya merusak. Dan kita harus lawan dengan media yang sama. ya Agar manusia mau apa namanya e, berpaling dari keburukan kepada kebaikan. Dan ini masalahnya besar sekali alhamdulillah. Makanya fatwa para ulama kibar ya, seperti Syekh Fauzan, seperti Syekh Ibn Baz, seperti Syekh Uthaymin rahimahullah ya mereka malah justru ya berdakwah di televisi juga. Kita lihat di televisi Saudi Syekh Fauzan sering masuk memberikan fatwa. Di televisi Saudi para ulama kibar seperti Syekh Budayan ya dan para ulama yang masuk dalam lajnah daimah di mana mereka masya Allah ya orang-orang yang sangat alim pun juga alhamdulillah di Indonesia pun alhamdulillah juga ya ya para ustadz-ustadz yang alim yang berilmu. Alhamdulillah mereka juga ikut menyemarakan ya, dakwah di televisi. Karena apa? Karena memang itu ya maslahatnya besar sekali untuk umat ini. iya, Maka orang yang mengatakan katanya itu mengajarkan dayuth. Maka kalau dikatakan dayuth kenapa? Iya karena banyak perempuan jadinya melihat ustadz-ustadznya yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep. Maka kalau memang ternyata ya dikhawatirkan fitnah yang dicalakan jangan televisinya yang perempuannya aja ya udah nggak usah ya melihat ya cukup dengarkan suaranya saja kalau memang ternyata dikhawatirkan <clears throat> si wanita ini malah kemudian terfitnah hatinya atau berapa banyak juga yang lain tidak terfitnah dan mereka bisa mengambil dan menimba ilmu yang banyak alhamdulillah dari televisi berapa banyak juga orang-orang yang dibukakan hatinya setelah melihat televisi. Berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah setelah melihat ya TV ini. Nah, inilah ya akhi fenomena orang yang tidak melihat bahwa ternyata maslahatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan apa? Apabila ada padanya maslahat dan mudarat dan ternyata maslahatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya, tidak masalah. Tidak apa-apa. Iya, -apa. wallahu a'lam. Nah. nah Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz dan demikianlah jawabannya untuk pendengar kita di Kalimantan Tengah tadi dan untuk berikutnya kami akan angkat pertanyaan melalui via telepon ya. Nah, terputus kembali. Baik kami tunggu kembali bagi Anda yang bertanya bisa Anda hubungi kami di 0218236543 ya. Tape. Tape. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Ah, dari Riau, Pak. ya. Dari Riau. Baik, Pak, mohon dikecilkan suara televisinya, Pak, karena ya, suara televisi dikecilkan dulu atas suara radionya. Sudah, Pak? Ah, ya, iya, silakan, Pak. Eh, terima kasih Pak. Uh, begini Pak, uh, kebetulan saya ingin bertanya tentang anak yatim yang balik itu sampai umur berapa begitu Pak? Karena begini, uh, ketika saya menjadi Pak, mohon maaf Bapak, mohon maaf, Kem, tolong suara televisi dikecilkan kembali Pak, karena tidak terdengar dengan baik di kami Pak, mohon dikecilkan suara televisinya. Iya, bisa Bapak ulang kembali pertanyaannya Pak? Silakan Pak. Hmm, begini Pak, kebetulan kami diangkat menjadi pengurus masjid ya Pak ya. Mm -hmm. Kemudian oh, kami mengumpulkan dana anak yatim. Mm -hmm. Di sini ini tujuan untuk pembelian anak pengumpulan dana anak yatim ini adalah untuk biaya pendidikan. Kemudian kami ada istilahnya setiap bulan itu eh, setiap tahun kita akan memberikan santunan anak yatim. Jadi setelah kami mengumpulkan itu, kami ingin memberikan uh, hak anak yatim ini untuk biaya pendidikannya kira-kira sampai umur berapa begitu. Oh ya. Baik, baik. Bapak. Terima kasih Pak. Karena, karena begini Pak, ada katanya anak yatim itu hanya kalau kalau sudah akil balik, mm -hmm. itu tidak berhak lagi menerima. Sementara kalau anak yatim itu masih belum uh, kerja letaklah mungkin masih SMP kan ada yang sudah akil balik. Mm -hmm. Lalu bagaimana mereka untuk orang mereka? Sementara biaya anak yatim ini adalah diapakan untuk uh, sumbangan atau dikumpulkan ini langsung pernah yakin gitu kira-kira bagaimana sampai hasil balik atau bagaimana begitu Pak ya baik Bapak terima kasih banyak sudah kami simak pertanyaannya dengan baik Pak terima kasih Bapak ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz Uh, ketahuilah Bapak bahwa anak yatim itu ya kita pelihara sampai dia bisa mandiri kalau dia sudah balik tapi dia tidak bisa mandiri, tidak bisa megang uang, maka ini berarti dia belum rasyid, ya belum mandiri dan belum bisa. Ini berdasarkan ayat surat An-Nisa, Pak. Dalam surat An-Nisa ayat 6 Allah berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah." Fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Wabtalul yatama ya dan ujilah anak-anak yatim itu hatta idza balagu an-nikah sehingga apabila mereka telah balik fa in anastum minhum rusda apabila kalian dapati mereka telah rasyid rasyid itu mandiri ya dia bisa mengelola uang sendiri dia bisa berdikari fadfa'u ilaim amwalahum berikan harta mereka yang kalian pegang tersebut maka ini menunjukkan Bapak ya bahwa <clears throat> kita pelihara anak esak yatim itu pertama sampai balik. Tapi kalau sudah balik tapi ternyata sudah balik tapi dia belum bisa mandiri juga, maka ya kita nggak masalah kita pelihara sampai dia betul-betul mandiri. Maka kita ajarkan dia berbagai macam apa keterampilan. Ya, supaya dia bisa mandiri, dia bisa mencari uang sendiri, dia pun juga bisa mengelola keuangannya sendiri. Jadi ya e, pendapat yang kuat bahwa mereka itu ya dikit bisa kita pelihara sampai yaitu roshid ya yaitu sudah balik dan roshid bukan hanya balik saja tapi juga harus roshid di situ ya Allah alam nah Ustaz jazakallah khairan atas jawabannya dan demikian jawaban untuk Bapak di sana semoga dapat pahami dengan baik dan benar dan untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon ya silakan Iya. Taip, masih terputus. Kembali kami tunggu bagi anda yang ingin bertanya untuk memperdalam materi kita ataupun pertanyaan lainnya Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543. Iya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Uh, saya asal dari Buton, Sulawesi Tenggara. Dari Sulawesi Tenggara, ya silakan Pak Anton Pak ya. Pak Askal, Askal. apa ah, Askal, silakan Pak Askal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak Askal. Uh, yang saya tanyakan ini terkait dengan sholat nah, dan saya ini sudah pernah dia tanyakan minggu lalu pada Ustaz uh, terkait sholat duduk -hmm. di saya belum terlalu jelas paham Ustaz kan ketika kita duduk apakah duduknya seperti duduk bersila hmm. duduknya uh, tata cara duduknya Pak ya? iya iya iya cukup kemudian Pak eh, ma uh, masih sambung Ustaz kemudian ketika kita sujud ya kalau dalam keadaan duduk di lantai kan yang saya ketahui itu langsung apa menempelkan eh, tujuh tulang di lantai kan begitu saja. Ya? Mm -hmm. uh, eh, kemudian uh, cara ketika kita tertawa awal akhir, apakah itu seperti juga ketika dalam keadaan berdiri? Ya, baik. Cukup Pak? Uh, mungkin ya mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Ustaz. Adapun duduk tata caranya bagaimana? Bersila atau bagaimana? Ya, yang termudah kita lakukan lakukan. Kalau memang ya yang termudah untuk kita bersila, silakan bersila. Nabi juga pernah ya melakukan sholat dalam keadaan bersila. Tapi kalau ternyata yang termudah itu dengan cara duduk seperti hanya duduk iftirash duduk di antara dua sujud. Silahkan. Ya, kita lihat mana yang termudah. Ya, karena syariat kita ini memberikan kemudahan kepada orang-orang yang punya udur tentunya. Adapun sujud, ya, <clears throat> maka kalau dia bisa untuk meletakkan anggota sujudnya harus dia harus sujud meletakkan anggota sujudnya di tanah. Baik ia bersila ataupun ia duduk di kursi selama dia memang bisa untuk sujud dan meletakkannya tanpa kesusah payahan maka pada waktu itu lakukanlah tapi kalau memang dia susah payah dan tidak tidak apa tidak mampu maka Allah maafkan Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa usaha ya Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya alhamdulillah Allahu a'lam Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya dan demikian aja untuk Pak Askal di Sulawesi Teng, eh, Sulawesi Teng ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar dan semoga Allah mudahkan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kami angkat kembali pertanyaan melalui via telepon yang berikutnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Aburian dari Kalimantan Selatan Ustaz. Iya, baik Aburian, Silakan Aburian, pertanyaannya. Silakan Aburian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, saya mau saya mau tanya itu ini Ustaz. Pada satu kesempatan muajin ini muajin uh, eh, ajan belum waktunya belum masuk waktu sholat Ustaz. Hmm. hmm. Jadi itu di gimana hukumnya apa, Ustaz? Tapi dalam kondisi tidak disengaja Ustaz. Jadi modal hilaf kepada jam. Hmm. Baik. Ya, belum menentukan uh, belum menunjukkan waktu jam, jadi akhirnya dia ajan gitu. Baik. Gimana baik. itu hukumnya Ustaz? Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, terima ya, Assalamualaikum kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bapak, ya semoga Allah merahmati Bapak Abu Rayyan di Kalimantan. Seingat saya, para ulama semua bersepakat bahwa adzan yang bukan pada waktunya tidak sah. Maka kalau adzan itu dilakukan sebelum waktunya, maka wajib diulangi ketika telah masuk waktu. Kenapa? Karena adzan adalah untuk memberitahu masuknya waktu sholat. Dikecualikan padanya sholat subuh, maka Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk adan sebelum subuh sehingga ada dua adan ya adan pertama dan adan kedua di mana adzan pertama untuk membangunkan orang supaya siap-siap sholat subuh dan agar orang yang sholat tahajud beristirahat adapun adan yang kedua yaitu untuk memberitahukan waktu masuknya waktu sholat jadi ya Bapak apa namanya apabila ternyata si muadzin ini salah dia ingin adan dan yang tujuannya untuk memberitahukan masuknya waktu ternyata ya dia tidak tahu apa sengaja pas ternyata melihat apa namanya jam salah maka ketika masuk waktu dia harus mengulangi lagi adzannya ya wallahu a'lam Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Demikian jawab untuk Abu Rayyan di sana semoga Allah memberikan kemudahan bagi beliau untuk memahaminya dan untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon yang lainnya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Abu Sultan di Payakumbu Ustaz. Abu Sultan di Payakumbu. Silakan Abu Sultan. Silakan. Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, sehubungan dengan nama-nama dan sifat Allah. Mm-hmm. Kapankah kita itu bisa merekam suatu musibah yang menimpa kita? Apakah itu suatu uh, peringatan atau amarah Tuhan kepada kita? Iya. Yeah. Atau itu suatu uh, kasih sayang Tuhan kepada kita? Yeah, baik, Bapak. Nah, Cukup Pak. Abu... Cukup. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ketahuilah Bapak bahwa bagi seorang mukmin ya semua itu adalah uh, kebaikan buat dia. Bagi seorang mukmin tidak ada istilah yang disebut dengan ya dia apa namanya uh, diberikan azab sebagaimana halnya diberikan kepada orang kafir. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala membedakan. Ya, Allah firman, Allah berfirman, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin?" Apakah kami jadikan orang-orang muslim itu sama dengan orang-orang mujrim? Tak mungkin sama. Bagi seorang muslim, ya, semua sanksi-sanksi di dunia itu menggugurkan dosa Makanya kata Rasulullah SAW, Ma min musibatin tusibun muslim, syaukah fama fauquha, illa kafarallahu biha khataya, kama qal. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim, baik itu duri, ataupun yang lebih besar daripada duri, kecuali Allah akan gugurkan dengannya dosa-dosa dia. Masya Allah. Juga Rasulullah SAW dalam Red Tabrani, jika Allah bi bi'abdin khaira apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ajjalalahul uqubata fid dunya. Allah pers, pers, apa Allah segerakan adabnya di dunia. Maka ketika kita berbuat maksiat lalu Allah seks berikan siksa kepada kita di dunia, itu hakikatnya kafarat sebagai pengukur dosa-dosa kita. Inilah kehebatannya orang Islam, Mbak. Ya. Yeah Makanya seorang muslim itu kalau ia memang banyak berbuat dosa lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan azabnya, itu hakikatnya penggugur dosa-dosa dia. Alhamdulillah kan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dia ya, "Inna ummati ummatun marhumah, laisa laha adzabun fil akhirah, inna ma'adzabuha fid dunya bil qatli waz zalazili wal fitani." Sesungguhnya umatku ini umat yang disayangi oleh Allah mereka tidak diadab di akhirat tapi adabnya hanya di dunia saja dengan dibunuh dengan gempa bumi dan dengan berbagai macam ujian yang menerpa tuh lihat ya. ternyata orang Islam itu ya adabnya hanya di dunia maka kalau ternyata kita habis maksiat dikasih penyakit Alhamdulillah menggugurkan dosa kalau ternyata suatu kaum yang muslim mereka itu beriman kepada al-muslim ya agamanya Islam tapi mereka berbuat maksiat lalu Allah azab mereka itu itu pun menggugurkan dosa-dosa mereka ini untuk orang yang beriman adapun orang kafir ya di dunia diadab di akhirat diadab di dunia diadab dengan kesenangan dan kesusahan kesenangan ada buat mereka kesusahan ada buat mereka kalau ternyata Allah berikan kepada mereka musibah pun ada buat mereka di akhirat pun mereka diadab Makanya Pak ya, bagi seorang muslim itu semua musibah yang menimpa itu adalah tiada lain adalah menggugurkan dosa. Alhamdulillah. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang terus istiqomah di atas keislaman kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Ya kita cukupkan sampai di sini. subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.